dan saya mencari beberapa alternatif supaya kita menemukan prinsip hidup sesuai dengan pimpinan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata uh, surat Al-Fatihah mengandung tujuh ayat. Setelah kita renungkan bukunya sudah terbit, ini bukan buku saya tapi buku kawan saya bernama uh, judulnya Besaran Islam dan Hadith dan beliau diskusi dengan saya pada waktu penulisannya dan buku ini sudah terbit dengan judul Development Islamic Daily Hadith juga merupakan rumusan riset Al-Fatihah di depan eh, dibawa oleh kawan-kawan yang mungkin nanti bapak apa atau ibu-ibu berminat tinggal eh, di depan Bapak Ibu ingatan Allah dan saya di sini saya akan meringkas kandungan dari buku itu dan saya akan membahas dengan dan pembahasan yang eh, lebih sederhana bahwa ternyata surat Al-Fatihah ketika kita renungkan isinya itu mengandung prinsip hidup yang seandainya setiap orang Islam ikut semua prinsip itu dia pasti masuk surga jadi inilah yang oleh Allah diajarkan seperti ini inilah bukan Qayyim al menulis tafsir surat Al-Fatihah empat jilid. Judulnya Madarij Saliki. Imam Ibnu ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian beliau mengatakan dalam buku itu, seandainya Al-Quran diringkas, maka dia hanya akan menjadi satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Seandainya surat Al-Fatihah diringkas, maka dia hanya menjadi satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya bismillah diringkas lagi menjadi satu kata, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah, bismillah. Jadi hanya kata Allah itu diringkaskan dari seluruh Al-Qur'an. Maka mengapa kita wajib membaca surat Al-Fatihah dalam salat? Karena itu merupakan ringkasan Al-Qur'an. Dan minimal setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini 17 kali. Karena setiap rakaat salat kita membaca Al-Fatihah. Dan Rasulullah bersabda, "La salata liman lam di bi Fatihatil Kitab." Bi Fatihatil Kitab. tidak ada salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Inilah perlu kita mengungkap rahasia itu dan perlu kita merefleksikan karena Al-Fatihah menjadi habis. Mengapa? Sebab ada dua macam habis kalau habit itu datang dari kalangan manusia, dia boleh jadi sukses dari segi dunia. Tapi dari segi pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat. yang sukses. Segi pahala lain lagi konteksnya. Tetapi kalau itu habit datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat dua hal. Dia dapat sukses di dunia dan dapat dia sukses di akhirat. Inilah yang kita cari, bagaimana kebiasaan kita tidak dibangun di atas hasil pikiran-pikiran semata. Tapi memang kita hidup dalam sebuah kebiasaan yang itu merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-Fatihah yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga ini menjadi hidup kita sehari-hari dan dengan ikut tujuh prinsip ini atau tujuh subjek ini kita akan menjadi orang yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga susah biasa. Yang pertama, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita bangun dari ayat ini? Bacalah Bismillah selalu. Setiap kita beramal apapun, bacalah Bismillah. Artinya Bismillah adalah dengan nama Allah yang Maha pemurah dan maha penyayang. Ar-Rahman maha pemurah. Kalau dalam bahasa tafsir, Ar-Rahman ini oleh Allah diberikan kepada semua makhluknya. Baik mereka beriman maupun tidak beriman, masih mendapatkan rahmannya Allah. Karena ya, orang-orang kafir tidak Allah langsung bunuh. Setelah setiap hari berbuat maksiat, tapi Allah masih memberikan kesempatan hidup Allah masih memberikan mereka makan. Kenapa? Karena itu rahmatnya Allah subhanahu wa Seandainya Allah tidak mempunyai sifat rahman, misalnya setiap orang berbuat maksiat langsung Allah bunuh. Tapi karena Allah masih mempunyai sifat rahman, orang yang berbuat maksiat, orang yang tidak beriman, masih Allah beri kesempatan mereka hidup. Tapi di alam akhirat yang berlaku hanya rahimnya Allah maka Allah firman, wa rahimun bil mu'minin. Rahimnya Allah hanya milik orang beriman. Di alam akhirat, bagi orang yang tidak beriman, maka dia hanya mendapatkan azab. Dan mereka akan tersiksa selama-lamanya. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka sama sekali di alam akhirat. Cukuplah mereka bahagia di dunia saja. Tapi akhirat bukan bagian bagi mereka. Hanya orang yang beriman dan bersungguh-sungguh mentaati Allah, mereka lah yang akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita bangun setiap saat bahwa kita harus selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil baca Bismillah, mau turun mobil Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim, mau berpakaian Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasulullah? ambil amrun fi Setiap perkara penting setiap amal apapun yang dikerjakan oleh seorang yang beriman la yubda bismillahirrahmanirrahim dia tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta maka dia terputus terputus artinya apa tidak dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim maka dia hidupnya langsung connected dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bismillah ini merupakan connection menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan ketika dimulai dengan bismillah menjadi ibadah. Tapi ketika tanpa bismillah maka dia lepas dari Allah, maka dia kemudian Allah biarkan dia menjadi sebuah perbuatan tanpa ada nilai pahala sama sekali. Jadi perhatikan sebuah kata bismillah menjadi sebuah mediasi untuk menjadikan amal yang kita kerjakan menjadi sebuah ibadah dan tidak sia-sia. Jadi katakanlah kalau kita mau berangkat kantor, kita naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim, aku berniat untuk nafkah yang halal, berangkat. Maka selama di perjalanan, ada dua pahala di jalan. Di dunia ada Allah ini ibadah. Tetapi ketika dia hanya menjadikan just as habit, itu adalah kebiasaan, tanpa ada hubungan dengan Allah SWT, maka dia dia hanya dapat sukses dunia saja mungkin, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi di akhirat, tidak ada hubungan dengan pahala. Inilah makna sahwa akta dia terputus sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa dia yang didapat seseorang yang penyebab berdosa. Pertama, dia akan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu menjadikan amalnya untuk Allah. Dia berbuat apapun atas nama Allah bukan atas nama kepentingan dirinya bukan atas nama nafsunya Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah aku berbuat ini ketika dia memandang Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah subhanahu wa ta'ala maka biarkan selalu komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia menjadikan setiap amalnya dalam mereka mentaati Allah Subhanahu wa Nah, orang yang selalu berbuat sesuatu atas nama Allah, maka otomatis dia akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengetahui setiap yang dilakukan seseorang. Yang kedua, dia akan selalu sadar bahwa segala yang ia punya adalah milik Allah. Dia sadar bahwa mata yang dia punya milik Allah. Karena ada orang tadinya punya dua mata, tak lama kemudian Allah ambil satu dalam sebuah kecelakaan hilang satu matanya. Ada. Beberapa hari lalu ada sebuah bus berguling di depan rumah saya di jalan Bukit Raya. Ketika bus diangkat, ada sebuah kaki tertinggal di sana. Nah, ternyata apa? Tadinya dia punya dua kaki seseorang, habis satu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang milik kaki itu Allah memberi kaki Allah. Tidak mustahil itu saat Allah akan mengambil kaki seseorang yang oleh Allah dikendaki. Nah, karena ya, kita dalam menggunakan mata, menggunakan tangan, menggunakan kaki, kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hendak makan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda dalam hadis, orang yang makan nasi tidak membaca Bismillah, berkerumun di sekitarnya syaitan. Dia ikut makan ketika setan berkumpul ikut nimbun makanan itu semua keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu hanya dapat kenyang tapi hidupnya tidak berkah. Tapi ketika seseorang mendapat sila, maka semua setan lain mereka mendekat mendoakan bagi orang yang makan itu, maka makanan yang dia makan menjadi sumber keberkahan. Karena itu banyak orang yang makan kenyang tapi hidupnya juga dosa. Kenapa? Karena makanan yang dia bawa tidak berkah. Jadi dia selalu dekat dengan iringan-iringan dengan setan. Di sini makna bahwa mengapa kita diajarkan membaca bismillah. Misalnya anda beriman pun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika seorang lupa membaca bismillah. Apa kata Rasulullah SAW? Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tidak dia lupa, tidak membaca bismillah di awalnya ketika makan. Bacalah di tengah-tengahnya atau di akhirnya dengan mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirnya, Dengan nama Allah dari permulaan sampai akhirnya dia tadi sedang makan. Nah di sini bahwa orang yang sering baca bismillah dia akan sering katakan yang dirinya apa yang dia punya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia naik mobil. Mobil yang dia punya sebetulnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan usaha dia bukan. Kalau dia tidak menghendaki, dia punya mobil, tidak bisa. semua adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menggunakan mobil bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah dan untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beribadah sunnah dia akan terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak mungkin ya ada orang yang mau berbuat maksiat dari sunnah. Ada malu yang untuk mencengkir Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin. Jadi jadi orang yang selalu berbuat sunnah, maka dalam konteks kebaikan. Dalam konteks kemaksiatan tidak di dalam berbuat sunnah. Dan dia tidak sebenarnya. ada bismillah dan perbuatan maksiat tidak ada tempatnya. Dan di sini bahwa orang yang selalu sunnah, maka dia akan selalu bisa dipastikan berbuat baik. Dengan berbuat baik selalu, maka orang itu menjadi dekat. Berkah artinya Bapak Ibu ya. Dengan setiap detik hidupnya, dia selalu mendapatkan pahala. Itu berkah namanya. Kenapa? Karena dia tidak menyanyiakan hidupnya di dunia. Tapi dia menjadi hidupnya ini sebagai aset untuk kebahagiaan di akhirat. Karena dia tahu bahwa hidup yang hati tidak akhirat nanti. Maka dengan menyiapkan diri menjadi seorang yang menuju akhirat maka hidup menjadi berkah. Bagaimana caranya? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim setiap saat. Yang terakhir, maka dia dengan baca Bismillah dia akan selalu berbuat untuk Allah Subhanahu Taala. Dia akan selalu ikhlas amalnya. Dia tidak akan sombong dengan apa yang dia berikan. Dia tidak akan pernah mengharapkan seseorang memuji-muji dia karena dia berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena aku berbuat ini atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nama kepentingan pribadi. Tidak apa-apa orang tidak boleh terima kasih, tapi yang penting aku berbuat baik. Kenapa? Karena aku berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan betapa hebatnya dan indahnya seorang yang beriman ketika ternyata dia hidup dalam naungan Bismillahirrahmanirrahim. Ini the first habit, habit yang pertama yaitu Allah mengajarkan selalu seseorang yang beriman kepada aku kata Allah hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku itu diterangkan bagaimana nama-nama asal usul yang begitu luar biasa. Mengapa Allah mengulang kata Allah dan sebagainya, maka masing-masing nanti dari asal usul itu bisa diterjemahkan secara mendalam dalam hidup perbuatan sehari-hari kita. Kebiasaan yang kedua atau bisa second selalu bersyukur kepada Allah Bagaimana diambil dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji. Dari Allah Rabbil Alamin yang mempunyai alam semesta. Syukur dalam bahasa Arab sebetulnya ada tiga dimensi. Pertama, asyukur berlisan, syukur dengan lidah, dengan mengatakan Alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil qalb yaitu syukur dengan hati dengan apa? dengan selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sadar bahwa hanya Allah yang agung yang ketiga asyukru bil jawari asyukur dengan perbuatan yaitu dengan apa? dengan meletakkan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan fungsinya sesuai dengan gunanya yang Allah tentukan Contoh, ya. Suatu hari Bapak Ibu seumpama memberikan peci kepada saya. Semua orang tahu bahwa peci ini tempatnya di kepala. Maka ketika saya menggunakan peci ini di kepala, Bapak Ibu akan melihat bahwa Pak Ustaz telah mensyukuri nikmat peci karena saya letakkan di kepala. Bapak Ibu senang. Karena apa? Karena saya telah mensyukuri nikmat peci. Tapi coba seandainya saya tidak mensyukuri nikmat peci, saya letakkan peci ini di kaki. Bapak ibu akan marah. Ustaz ini kurang ajar. Tidak mensyukuri nikmat. Dikasih nikmat peci, diletakkan di kaki. Kurang ajar Ustaz seperti ini. Nah, Bapak ibu akan marah dan tidak akan berikan peci lagi kepada saya. Nah, syukur artinya meletakkan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu syukur. Kita diberi mata, jangan coba-coba gunakan melihat sesuatu yang Allah haramkan. Allah marah. Kenapa? Karena itu tidak mensyukuri dengan Allah. Itu namanya menghina yang menciptakan mata. Dikasihnya tangan. Berarti dia, kalau dia digunakan untuk sedekah, Allah punya. Tapi kalau digunakan untuk menempelkan istri, menempelkan anak dengan tanpa kalah, Allah akan murka. Kenapa? Karena dia sudah menyalahgunakan nikmat Allah itu. Dikasih dia kaki dipakai salah ya? komitmen. Kalau dipakai mobil sampai bunyi mobil ya, Allah akan marah. Aku menciptakan kasih masa untuk itu. Nah, perhatikan. Jadi, syukur itu artinya menggunakan setiap dari Allah sesuai dengan keinginan Allah yang memberikan nikmat itu. Ini diambil dari makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mengapa Allah yang berhak dipuji? Kenapa kita tidak berhak dipuji? Karena syarat untuk berhak dipuji harus mempunyai sifat Rabbul Alamin. Kalau bukan Rabbul Alamin, jangan merasa berhak dipuji. Rabbul Alamin artinya apa? Yang punya Allah semesta. Jadi kalau belum punya Allah semesta, jangan merasa ingin dipuji. Itu maksudnya. Makanya kata Rasulullah SAW, فَإِذَا مَدَّهَكَ أَحَدٌ Kalau ada orang memuji kamu, bahkan kata Rasulullah kalau masih menuju lagi eh setelah kita ini ambil debu letakkan di ke, kamu ini telah merusak hatiku kenapa ketika seseorang memuji dia ini Bapak Ibu dia telah menanam penyakit ria dalam hati contoh katakanlah ya, kita keluar untuk lagu ini dipuji oleh seseorang Masya Allah Bapak solehnya ini baik sekali. Kalau bapak lantas kemudian berbunga-bunga, ya, iya dong siapa dulu orang oh, ya, udah jadi jadi ria jadi nggak hati ini habis semua amal yang kita duduk di sini capek capek nggak ada pahala kan jadi ria jadinya gitu nah, perhatikan bahwa pujian itu seringkali bagi seorang makhluk itu merusak niat yang semula tadi baik ternyata dengan pujian itu menjadi rusak hilanglah pahala itu makanya seseorang itu tidak pantas untuk selalu mengharapkan pujian Itulah rahasia tentang masalah hak pujian itu. Jadi yang berhak dipuji oleh Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Manusia semua hanyalah menunggu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua kehebatan yang dia punya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Di sini ada tiga tingkatan nikmat. Nikmat yang paling rendah, nikmat harta. Lebih tinggi lagi nikmat hidup, lebih lagi minat iman. Mengapa kok dibikin ranking seperti ini? Sebab tidak ada orang yang cerdas mengatakan bahwa harta lebih besar, lebih penting dari nikmat hidup. Karena ada seorang sakit. Dia tidak uang di rumahnya atau di bank satu miliar. Dokter mengatakan, Pak, Bapak harus membayar satu miliar kalau bisa bantu. Kalau tidak, Bapak akan meninggal. Mungkin menderita dengan penyakit Bapak. Silakan pilih. Antara Pak menderita dan kemudian untuk tertolong penyakit ini. Kalau Bapak membayar, maka Bapak akan saya bantu. Dia, kalau dia terjadi dia akan mengatakan, nggak ya begitu aku mati lah ketimbang aku bilang satu miliar tapi orang yang tegas mengatakan jangan yang penting aku hidup yang penting aku selamat perhatikan beda orang berada harta demi hidup berarti minat hidup lebih tinggi daripada minat harta seringkali seseorang ketika dirampok dicekal bukan mana harta anda dia akan menjatuhkan ambil di sana dari orang mengatakan siapa budak saya tentu saya datang tidak damai jangan seringkali orang berani mengikut hatinya demi hidupnya berarti nikmat hidup lebih tinggi dari nikmat harta tapi bapak ibu ada nikmat yang lebih tinggi lagi daripada nikmat iman eh, nikmat hidup yaitu nikmat iman beragama dalam sejarah dari generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengorbankan hidupnya demi iman mereka siap gugur dan tempur demi iman. Katakanlah, banyak orang yang imannya kuat ketika di terang, pilih. Antara Anda mengatakan Allah dua, atau Anda keluar dari Islam, atau Anda aku bunuh. Banyak orang mengatakan, bunuh aku, tidak apa-apa. Yang penting aku iman. Aku masih mukmin. Jadi ternyata ada nikmat yang lebih tinggi lagi daripada nikmat hidup yaitu iman. Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang paling agung. Maka orang yang menjadi mulia karena imannya. Inilah Bapak Ibu yang Allah titipkan kepada setiap manusia yang hendak lahir ke dunia. Jadi Allah menitipkan iman. Karena itu kita wajib menjaga nikmat ini. Dan ini amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Yaitu amanah iman. Karena jangan sampai kita membuat iman kita lemah hanya demi kepentingan hidup, hanya demi, demi kepentingan harta. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah adalah orang yang selalu menjaga imannya. Sekalipun dia harus mengorbankan harta maupun kehidupan demi iman. Tidak sedikit dari pesahabat sahabat Rasulullah SAW yang mereka hijrah ke Habsyah, hijrah ke Madinah karena demi untuk menyelamatkan iman. Maka semakin seseorang sibuk mengurus imannya, semakin dia mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin banyak orang sibuk dengan mengurus harta, sibuk dengan mengurus hidup, maka semakin banyak derajatnya dari sisi Allah sudah wa taala. Sampai-sampai para ulama mengatakan, nih, man kana min ajli batnihi. Orang yang kesibukannya hanya untuk kepentingan perutnya, faqimatuhu misla ma fi batnihi. Harga dirinya sama dengan istri perutnya. Bapak Ibu, Bapak betapa kita harus hidup dengan iman yang kita punya. Karena ini nikmat terbesar. Dan ini menentukan derajat seseorang di dunia maupun di surga. Apa dia syukur? Pertama, tidak akan sombong. Dia akan selalu mengagungkan Allah SWT. Dia akan selalu ingin dipuji Allah SWT. Dia tidak ingin dipuji manusia. Dia selalu rendah hati. Dia tidak merasa tinggi, tidak diperanakan, dua masa selalu menganggap sama. Karena Rasulullah SAW ketika diceritakan oleh pelayannya bernama Anas bin Malik. Pelayannya mengatakan, "Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW. Ya wasallam yaqulu belum pernah mengatakan begitu. Wala maqala, belum pernah mengatakan, "Lima faal takaja ya Anas? Kenapa kamu melakukan ini wahai Anas?" Anas pernah belum ada sudah berani. Eh, belum pernah menegur Anas, belum pernah. Termasuk juga kepada istrinya, Aisyah menceritakan istri Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Maraitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadribu syai'an. Belum pernah aku melihat Rasulullah memukul benda. Memukul meja, belum pernah. Belum pernah aku melihat Rasulullah mengatakan kata-kata kotor, belum pernah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu rendah hati di depan istrinya dan di depan sahabat-sahabatnya termasuk di depan pelayannya. Bahkan kata Anas bin Malik, seorang pelayan, ketika aku sedang tidur, Rasulullah SAW sebetulnya demi aku. Dia dia luka. Aku tidur. Begitu aku bangun, aku melihat Rasulullah sedang menjahit tangannya. Dia tidak bangun aku menunggu kata kepadamu. Perhatikan. Dia memberikan hak kepada pelayannya untuk istirahat. Betapa luar biasa orangnya sampai bersyukur dia selalu mengira dirinya sama dengan siapapun bahwa dia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia selalu menggunakan nikmat untuk Allah. Tadi seperti yang kita katakan dalam makna yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dia akan selalu menggunakan mata untuk Allah tangan untuk Allah Bapak Ibu coba perhatikan air yang kita minum itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman sabbaha ma wa ma fil Allah menyebutkan bahwa segala yang di langit dan di bumi bentuk apapun termasuk batu-batu air pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala jadi setiap saat dia bertasbih Orang-orang ulama tafsir mencoba menafsirkan ayat ini. Apakah tasbihnya itu tasbih hakiki atau tasbih simbolis? Ketika mereka meneliti dalam banyak hadis, mereka menemukan kesimpulan bahwa ternyata itu tasbih yang hakiki. Itu tasbih sebenarnya. Kenapa? Rasulullah SAW satu hari pernah mau masuk gua Begitu dia masuk, dia mendengar ucapan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah berada ke kanan, tidak melihat apa-apa. Ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Rasulullah tidak tahu siapa yang ucapan salam. Begitu setelah sekian lama ketemu Jibril, Jibril datang untuk memberikan wahyu. Terus dia bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, kuntu asma'u assalam. Aku dulu pernah mendengar salam. Saya lihat ke samping, ke belakang, إجابة جدا تشير بالغلط فقال جبريل جبريل جاء ذلك حجر إنتو سلامنا بإباتي بإباتي سلامنا فسيح بجوة أن سلامنا بالأساس السلام عليكم ولا السلام عليكم إيه ذات مثال فسيح السلام عليكم berarti semua yang di langit semua yang di bumi itu salamnya fasih berarti benar air bekas dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Apa yang terjadi? Ketika seseorang minum air dari Allah, makan beras dari Allah, tapi dia menggunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, dia berdosa, dia meronta-ronta, dia gelisah. Makanya orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? bertentangan dengan dirinya antara bahan yang milik Allah yang bertasbih dengan dirinya yang berbuat maksiat akhirnya timbul kegelisahan dalam dirinya maka dia memberontak memberontak akhirnya apa dia pergi ke tempat-tempat hiburan dia mencoba meribulkan dirinya ternyata tidak menyelesaikan masalah semakin gelisah akhirnya membangunkan ternyata juga gelisah tidak menyelesaikan masalah kenapa terjadi sebuah kontradiksi besar-besaran dalam dirinya antara air yang minum yang membesarkan Allah dengan dirinya yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. Perhatikan bahwa orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dia akan menggunakan nikmat untuk Allah SWT. Yang ketiga, dia tidak ingin dipuji. Kenapa? Karena tahu bahwa itu semua datang dari Allah SWT. Dia tidak ingin dibilangnya terima kasih. Sebab dia memberi, memberi karena Allah SWT. Karena dia ingin membuktikan sebagai syukurku. Memberi terhadap yang dia punya adalah karena Allah, ini milik Allah, tidak perlu orang memuji dan sebagainya, yang penting aku yang baik. Termasuk juga dia tidak akan pernah mengatakan terima kasih. Juga dia tidak akan selalu memberikan. Dia selalu akan memberikan kebaikan. Apa kata para ulama? Izra jaminan. inna jamina. Hayisu yazra sahuwa jamin. Berikan kebaikan. Karena kebaikan dimanapun kau letakkan tetap baik. Jadi jangan sampai ada satu hal yang muncul keburukan di kita. Inilah namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ar-Rahman Rahim. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Selalu berasa baik kepada Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Rahim. Allah tidak mungkin berbuat Allah tidak mungkin menyakiti makhluknya. Allah tidak mungkin dia mendolimi meniksa makhluknya. Maka setiap yang terjadi pada makhluknya itu karena perbuatan makhluk itu sendiri, bukan karena Allah sendiri yang akan mendoliminya tidak. Maka Allah tegaskan di sini sifat rahmannya dan sifat rahimnya bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah kisah terjadi yang pernah saya dapatkan bahwa pernah suatu hari ada seorang dokter ahli kanker. Dokter ini setiap mengobati pasien selalu sholat dua rakaat, selalu berdoa kepada Allah. Setiap dia mengobati pasien sembuh. Ini penyakit kanker. Tak lama kemudian setelah sekian tahun dia menjarus karirnya yang begitu berat tapi terus sukses Allah mengajinya anaknya sendiri kena penyakit kanker di sini menogoyah imannya terjadi sebuah ungkapan namanya ya Allah kenapa kau sakitkan anakku kata-kata prasangka buruk buat terjadi dia mengatakan ya Allah kenapa kau sakitkan anakku dokter menogoyah imannya karena prasangka buruk kepada Allah subhanahu tapi dia berusaha untuk mengobatinya karena dia tahu ahli kanker dan cara pengobatannya cara mengobatinya dia melakukan upaya lebih di tengah pasien-pasien yang lain karena ini akan lebih di puncak usahanya tidak maksimal saya doa dan segala macam ternyata apa anak berakhir dengan kematian terjadi goncangan yang kuat dalam dirinya semakin buruk sangat berawak Allah dan mengatakan ya Allah mulai hari ini aku tidak menyembah kamu lagi ini kemudian datang akhirnya apa dia memberontak dia keluar dari Islam dia pindah agama perhatikan orang yang selalu beribadah kepada Allah dia mudah mengubahkan imannya makanya seseorang jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah kisah menarik saya pernah baca dalam kisah orang-orang eh, soleh terdahulu ada seorang orang soleh mempunyai anak tiga Karena itu menyenangkan hati mereka. Menyenangkan hati orang saleh ini. Dia memandang anak-anaknya berhasil, firman besar dan sebagainya, dia bahagia sekali. Tapi tidaklah saatnya Allah menguji orang ini. Anak yang pertama diambil oleh Allah sudah wa ta'ala. Ketika anak yang pertama meninggal dunia, dia bertanya, dia berdoa, Ya Allah, aku rela anak aku ambil. Aku lapang, karena ini ujian darimu karena dia milikmu ya Allah aku terima tak berapa lama kemudian anak yang kedua Allah ambil anak yang kedua meninggal dunia di sini dia berdoa ya Allah aku rela ya Allah kau ambil anak yang kedua tapi mohon jangan kau ambil anak yang ketiga ya Allah dia mengatakan begitu dia ragu terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia memohon dengan sampai anak yang ketiga Satu malam orang ini bermimpi. Dia bermimpi meniti di atas tapi Api neraka membara, dia meniti sedang di atas sirat itu. Begitu dia hendak jatuh ke samping kanan, anak yang pertama melanggar. Ketika anak itu ke samping kiri, anak yang kedua melanggar. Ketika anak itu ke belakang, ada suara. Seandainya kau izinkan anak yang ketiga aku ambil, niscaya dia akan mengenal kamu di belakang yang sudah terhentak dalil dia menyesal karena keburu dia akan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan tidak ada yang Allah lakukan untuk hambanya itu dulu tidak ada semua yang Allah lakukan pasti baik tergantung kita cara menyikapi sebuah takdir dan beri kita hendaklah kita selalu kasih baik kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan ayat ini Ya asa antara takrahu wahyu khairun lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi ia sebenarnya baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi ia sebenarnya amat buruk bagimu. Perhatikan. Jadi sesuatu yang mungkin kita benci terjadi pada kita, menurut kita benci, mungkin itu lebih baik bagi kita. Karena Allah yang lebih tahu. Ini kaidah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita tidak boleh sedikit pun rasa buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sakit. Datang kepada saya. Pak Ustaz, saya entah sudah lama Pak Ustaz saya sakit. Saya sakit. Saya berobat berkali-kali. Tidak punya sembuh. Sudah operasi semakin sakit Pak Ustaz. Usia saya sudah tua begini. Bagaimana Pak Ustaz? Dia hampir putus asa. Saya berkata sebuah hadis. Rasulullah bersabda bahwa kullu musibatin yusil bil mu'min. Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin. Kata Rasulullah, "Inna fil halatain." itu maksudnya dua kondisi. Pertama, inna ayyutasirallahu jinubahu. Allah ingin mencuci dosanya. Lalu dia yatahir labihi. Dan dia tidak bisa bersih dari dosa-dosa itu ke dosa-dosa itu. Maka sekalipun dia berusaha untuk berobat, kalau dia tidak bersih, Allah biarkan berobat itu berobat. Begitu begitu yang saya angkat lagi itu. Perhatikan, ini maksud Allah sangat mulia sekali. Tapi banyak orang yang salah paham, sehingga kemudian yang terlalu dulu. Maka satu hari datang seorang wanita ke dalam ya. dia sakit. Tapi datang Rasulullah, Rasulullah, aku sakit. yang doain. Tapi menjawab, kalau aku doain kamu, kamu harus sembuh, tapi kebiasaan masih banyak. Atau kamu sabar ya. nanti kamu akan tersikit dengan penyakit itu nanti akan sembuh sendirinya. Akhirnya apa? Pilih iya, antara aku doakan langsung sembuh atau kamu sabar gila. Kata sudah saya beranilah jangan doain lah sampai saya sembuh sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu maksud ini, kita akan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, maksud musibah itu adalah inna Allah Ta'ala yuridu an yarsha'a darajatahu lam yasil ilayya illa bihi. Allah ingin mengangkat derajat di surga. Dia tidak akan sampai ke tingkat itu kalau masih belum eh, dia tidak akan sampai ke tingkat itu kecuali tidak penyakit itu. Maka kalau dia sabar akan sampai ke tingkat lebih tinggi di surga. Jadi kalau ada orang memang dia orang tidak tidak orangnya eh, biasanya tidak banyak lah. Tidak, berarti maksudnya yang kedua yaitu dia diangkat derajat di surga. Kalau dia ternyata hidupnya pendek dosa, berarti masuk yang pertama. Yaitu dia ingin begitu dosanya. Begitulah cara menafsirkan sebuah makna kejadian yang menimpa kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan doa Nabi ini. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال perhatikan satu persatu perhatikan Bapak ini ada kata alham ini alham ini artinya kegelisahan al-hazan artinya kesedihan Rasulullah SAW minta perlindungan dari delapan kondisi di sini. Pertama dari alham, dari kegelisahan. Kenapa? Karena orang yang gelisah dia akan jatuh pada suatu kondisi akan sedih. Jadi kegelisahan seringkali menyebabkan kesedihan. Terus berdoa lagi, wa a'udzu bika min al kelemahan di sini ada kelemahan hmm, al-ajz kelemahan kenapa ketika seorang sedih maka dia akan lemah dia tidak akan kuat dia akan selalu dalam kondisi lemah tidak akan rajin karena sedih maka dia jadi lemah nah kemudian Rasulullah berdoa berkasal kemalasan Kenapa? Karena dari sikap lemah, maka akan lahir sikap balas. Ini beruntung. Mohon dijawab aja, yang ya. Kayaknya kita sudah ada. Allah Akbar, silakan Fadila Allah Bapak Ibu orang yang selalu menjawab azan itu menunjukkan dia itu selalu menyambut panggilan Allah dengan sungguh-sungguh. Ini kata Rasulullah SAW, kalau dia berdoa setelah itu, di dalam doa itu ada apa? Ati Muhammadul wasilah. Wasilah itu artinya apa? Artinya adalah surga paling tinggi. Jadi Kata doa itu, Ya Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW surga paling tinggi. Kata Rasulullah, orang yang mendoakan aku, supaya aku diberi wasilah, aku akan menjamin syafaat bagi wajah di kiamat. Makanya doa terakhir itu doa paling paling penting, jangan diabaikan. Gitu. Jadi saya berjanji bahwa orang yang mendoakan aku agar aku diberi wasilah surga paling tinggi, maka aku akan menjamin syafaat baginya di ya, hari kiamat. Insyaallah. Maka itu kita lanjutkan. Ini setelah Rasulullah minta perlindungan dari kebaikan. Rasulullah minta perlindungan dari akibat rambutnya itu al-jubun. itu pengecut, sikap pengecut. Kenapa? Karena seringkali dari sikap panas lahir sikap pengecut. Orang yang akan menjadi pengecut. Setelah itu Rasulullah minta perlindungan dari buh, buruk, kikir. Kenapa? mengapa? Orang yang pengecut akan kikir sifatnya di orang yang tidak takut takut dia pasti bisa pikir. Takut miskin, takut fakir, takut lapar, akan menjadi fikir. Setelah itu Rasulullah SAW minta dari akibat selanjutnya. primer dari Rasulullah itu apa? Min rela bagi dalam. Yaitu militan hutang. Mengapa? Karena orang yang fikir, dia akan menjadikan dirinya tersiksa, dan kemudian dia akan selalu di dibebani merasa berhutang. Nah, perhatikan bahwa lilitan beban hutang menjadi dalam dirinya. Ketika orang sudah terlalu banyak hutang, maka dia akan dikena beban selanjutnya, ya riba kepada orang lain. Dia merestui orang lain. Orang yang banyak hutangnya akan mudah dikena orang lain. Orang yang terbeban hidup begini akan mudah dikena orang lain. Nah, perhatikan di sini bahwa delapan kondisi yang berturut-turut itu terjadi ketika seseorang ternyata tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah minta perlindungan ini. Inilah doa yang harus kita selalu baca. Dan kita menjadi orang yang tenang dan kita selalu menjadi orang yang berkah dalam hidup kita. Inilah makna syukur. Sebab ini kalau terjadi pada seseorang dia tidak akan bisa sempat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan pernah merasa baik kepada Allah Subhanahu. Hmm. Apa dia kata baik? Selalu optimis. Dia kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah akan penuh membantunya. Selalu jujur. Karena apa? Dia yakin bahwa tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan. Banyak orang berbohong karena takut sesuatu. Padahal dalam jujur saja, itu tidak akan terjadi sesuatu yang dia takut selama ini. Karena semua terjadi dengan takdir Allah. Selalu tawakal. Karena apa dia tahu bahwa rezeki semua tidak akan tertukar tenang. Karena apa? dia yakin bahwa segera ketentuan Allah pasti baik. Nah, ini ciri orang yang bersyukur seperti itu. Itu orang yang berprasangka baik seperti itu. Yang keempat. Malik Yamuddin Raja dari pembalasan Apa yang kita ambil dari ini Selalu berorientasi akhirat Selalu berpikir akhirat jadi orang, eh, eh, itu kita bilangnya akhlak, bukan dia. Kalau kita dengan dia, dia rugi. Kenapa? Dunia akan dihancurkan. Dalam bahasa Indonesia yang sangat mudah, dunia ini akan digusur oleh Allah. Langit akan digusur, tidak sana catarat bumi akan digusur, dan kalau tubuh pasarat, semua akan digusur oleh Allah. akan digusur ardu wal jibat bumi akan digoncang, akan dihancurkan semua. Maka berfikirlah soal ini akhirat selanjutnya biasanya jadi akhirat tujuan. Tidak penting. Kenapa? Karena dulu pikirannya akhirat. Kalau dia tidak boleh apa-apa ya, di dunia, sendirian akhirat. Mungkin aku tidak di akhirat nanti. Katakan dunia belum mampu beli mobil. Insya Allah mungkin saya nanti belum mampu di akhirat mungkin. Dikasih mobil oleh Allah. Itu pikirannya akhirat. Tidak akan sedih. Tidak akan sedih. Banyak orang karena ingin pilihan dunia sampai mengambil yang haram. Coba ikut akhirat, tidak akan bilang haram. Dia akan tabah. Saya pernah ingat ya, waktu saya masih di mahasiswa, saya pernah tidak kawan. Masya Allah, luar biasa ini namanya Ahmad Zaki. Eh, saya teman belajar waktu itu di International Islamic University di Islamabad. Dia di Sudan. Ahmad Zaki ini, dia pekerjaannya setiap malam itu bangunin mahasiswa untuk sholat subuh. قولوا لي بقى خمسة شام تسمع يا بني ترى كنت قم قم قم قم قم قم يا قولي من دعوة السر hari dia sibuk mengajarkan mahasiswa yang tidak disengaji jadi kan banyak mahasiswa dari, dari Cina dari eh, Bosnia dari mana itu tidak disengaji diajarin suatu hari eh, kita mahasiswa Indonesia seringkali suka main bola sore-sore hari kita buat bola Nah, di jalan ketemu Ahmad Zaki ini. Kita ajak, ya Zaki, wahai Zaki. Ya Abdul Qur'an berhenti dulu, kita istirahat membela dulu. Kata Zaki, anak anak Abdul Qur'an ke insyaAllah. Aku membela di surga insyaAllah. <laughs> Jadi nuansanya itu nuansa akhirat. Jadi, Jadi dengan berfikir akhirat orang akan tenang selalu, dia akan selalu bahagia, tidak pernah sedih. dengan dunia. Dan dunia ini bukan tempat selamanya. Perhatikan, ketika seseorang selalu berpikir dalam nuansa akhirat, orientasi akhirat, dia akan yakin dunia bukan tujuan, semua manusia pasti mati, dunia pasti Allah hancurkan, sehebat apapun manusia punya rumah megah, punya rumah pokok pasti akan dihancurkan. Kalau tidak, dia akan meninggalkannya belum pernah kita mendengar ada seseorang yang tidak mati-mati karena simpanannya masih banyak. Sekalipun masih punya triliun-triliun, masih juga sama gitu ya. Artinya apa? Uang itu tidak bisa terpanjang usia manusia itu bisa. Selama ini yang dia pertahankan, yang dia perjuangkan ternyata tidak bisa terpanjang usia manusia. Berarti dia tidak ke dengan tujuannya. Makanya dia akan berpikir bagaimana segera beramal ممتلك الأمور مباشرة فانت هي دخلوه هذا في إمامة هذا في إمامة ada pemberitahuan pada kata ibu-ibu oleh pemerintah setempat mohon wilayah ini dikosongi ini akan digusur bapak akan dipindah ke tempat sana apa yang kita lakukan kita pindahkan ya ini digusur nah Allah berkatakan bahwa mohon dunia ini akan digusur tindakan kafirat semua. Ya tidak hukum, bukan begitu. Allah kata, ini akan digusur semua. Langit akan digusur, bumi akan digusur. Kalau tidak akan akhirat, kan di sana terdakwa selama-lamanya. Orang yang yakin akan tindak ini dikirim sebab yang mahal-mahal dipindahkan ke akhirat. Caranya bagaimana? Cari fakir miskin, cari. Itu caranya biasa. Karena penurunan ke akhirat itu tidak ada terekspos tidak ada melalui orang fakir miskin. Saya pernah teringat kisah ini. yaitu kisah cucu Rasulullah SAW dengan Ali al Abidin. Dia orang miskin, kami kalian termasuk orang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi setiap dia melihat orang miskin, dia melihat ini kesempatan saya mengirim miskin ke surga. Tapi melihat miskin tidak akhirat. Begitu orang miskin, kita lihat, tunggu sebentar, tunggu sebentar, aku ngirim sesuatu ke dalam miskin ke surga. Dia pulang, panggil istrinya, dia tidak apa, Ramadan enggak apa enggak kenapa apa nah rokok masih dikit jangan dikejar tolong dibawain ke surga bawain ke surga sana gitu. sampai begitu suatu hari terjadi dari dia dia tidak punya apa-apa benar tidak punya apa-apa melihat orang miskin lewat di depannya dia berhentikan sebentar aku pengen lagi sesuatu ke surga dia cari-cari nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Dia buka pakaiannya. Tolong bawain ke surga. Akan aku pakai di surga insya Allah. Tolong bawain ke surga. Begitu, begitu dia. Begitu indahnya. Seseorang yang yakin dengan itu. Dia yakin akan dipakai di surga. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang selalu orientasi akhirat. Dia berpikir jangka panjang ke akhirat. Dunia bagi dia tidak artinya. Mari kita lihat buah orientasi akhirat tidak mengumpulkan dunia karena dunia hanyalah keperluan nih saya katakan keperluan keperluan kita kalau dalam rumah kita seperti Yesus keperluan artinya apa kalau perlu masuk tidak perlu keluar iya kan itu keperluan lucu kalau orang menjadi lucu tujuan lucu pasti masuk lucu tidak keluar keluar وتجيب يومين ولا تكملها تسعى الله وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره اخره sebagai itu dia kejarlah wala tanzala fi min dunia dunia sebagai sebagai ketemuan jangan lupa surah Allah artinya kalau kamu ambil sudah tadi dan akan ke akhirat begitulah hikmah tapi ya kita tuh ya perlu kenal nah banyak orang salah paham dianggap dunia tujuan akhirnya apa nanti ke dunia nggak ngerti Itu. Seperti itu, manusia. Ya, nah, masa itu indah pemahaman yang kita pahami bahwa dunia bukan tujuan. Kita punya tujuan lebih besar itu akhirat. Tidak mau melihat haram karena ia yakin bahwa kelak pasti akan dihisap. Al-Qana'ah, dia puas, pernah ada menerima jatah rezeki dari Allah. Tidak pernah hasut atau dengki. Menjadikan harta sebagai sarana amal soleh sudah buah daripada orang akhirat. Dia perlu apa dia punya untuk amal soleh, amal soleh. Karena semua akan diterima di alam akhirat. Yang kelima, selalu menguasai ibadah. Diambil dari ayat, ia nak budu, ia ia kenastain. Kepadamu, aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan bahwa nih, hmm, hido seorang manusia dalam hubungannya dengan Allah dia yang punya dua makna atau punya dua tugas utama ibadah hanya tunduk kepada Allah yang kedua nasta'in selalu minta tolong kepada Allah artinya apa dia selalu tunduk kepada Allah dan selalu minta tolong kepada Allah maksudnya berdoa kepada Allah jadi Bapak Ibu hidup seorang mukmin yang baik adalah dia yang selalu dan selalu berdoa kepada Allah. Orang yang malas berdoa, dia dikatakan sombong. Dikatakan tidak merasa butuh Allah. sudah cukup semuanya, lalu kemudian tidak merasa butuh Allah. Tapi orang yang berdoa kepada Allah oleh perhatian. Rasulullah bersabda, "Man lam yus'alillah yurdab alaihi." orang yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Nah ini tak bedanya Allah dengan manusia. Manusia semakin meminta, semakin benci. Apalagi dia datang pada waktu saat tidur tengah malam. Kemudian Pak, bawa emak Pak, saya bawa masjid Pak, tengah malam. Kamu tuh gak tahu waktu. Datang malam-malam begini. Gitu. Tapi Allah semakin tengah malam semakin senang diminta. Perhatikan. Tapi kalau Rusia tidak menggunakan perkara itu. Bagaimana? Eh, Allah tidak akan. Dan itu saya sudah saja kepada Allah. Disuruh minta, di saat-saat manusia berpilih, diminta kau minta, jangan kau Tapi selalu manusia tidak menggunakan kesempatan itu. Ya. Ini namanya nastaan. Kenapa ada Ibu? Sebab Allah tidak tujuan bagi manusia. Yaitu yang mengharap tujuan dengan insan, iman yang kedua. Aku ciptakan kamu wahai manusia ada tujuan, yaitu untuk tunduk kepada Aku, Bukan kamu bikin cara hidup sendiri bukan. Aku sediakan kebutuhan kamu secara fisik dan aku sediakan tuntunan hidupmu supaya rohani. Aku turun Al-Quran sudah lengkap semuanya. Sudah kita cari yang lain kata Allah. Jadi tujuan hidupmu itu untuk tunduk dan ikut apa kata aku kata Allah sebenarnya. مشاريع تفاجئ هو القرى يستل الى الله دي هدوء نقدر بهديه عشان بكى فانتهى بسبب الرسول عليه السلام mereka hidup di perang Sahara. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Mekah, yang pernah menyaksikan. Itu apa yang ada di kota Mekah? Hanya batu-batu, hantar-hantar Sahara. Secara akal mereka berita di sana. Tapi kok ada pernah terjadi sejarah suatu kaum yang ternyata bisa mewarnai dunia. Itu dari mana? Dari mereka yang hidup di negara itu. Kenapa mereka hidup begitu? Sampai membuat berkat kepada dunia. Sampai sekarang kita bisa beriman karena, karena para sahabat itu. Karena mereka itu apa kata Allah. Allah berkahi. Ini saya katakan sebagai diskusi. Allah berfirman, Ya Bani Adam, Wahai anak Adam, anta turid kamu tidak kemauan wa ana urid aku juga tidak kemauan Fa'in yadi terima urid kalau kamu rela tunduk kepada kemauanku kasani pukul maturid akan aku beri apa yang kamu mau ini sama dengan perusahaan ya? ada bos, dosen utama dia mengatakan berstafnya kalau kamu rela tunduk kepada aturan perusahaan yang aku punya akan aku perlu saya kodong. Iya. Benar, itu. Tapi kata Allah, wa iblam tarbal mu'rid. Kalau kamu tidak mau tunduk kepada kemenangku, ada tuh kematian akan aku bikin capek kamu dengan kemenangan sendiri. Silakan kamu cari sendiri. Akan aku biarkan kamu merantau-rantau, merana dalam kesibukan diri sendiri. Perhatikan. Benar. Orang yang dari Allah, Allah biarkan saja begini mencari kehidupan sendiri. Berontak-ontak, gelisah, sebagainya. Akhirnya tidak menemukan apa yang dia harus temui. Hakikat ibadah ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Bapak Ibu ada kata, hmm, "Wa ma inna illa aku tidak menghendaki manusia kecuali untuk beribadah kepada kepadaku. Caranya bagaimana di sini? Wa yuqimu menegakkan salat, wa zakat, zakat, membayar zakat. Jadi ada dua ibadah kunci yang menentukan semua ibadah. Ibadah salat, ibadah zakat. Ibadah salat merupakan kunci ibadah ritual, ibadah zakat merupakan kunci ibadah sosial. Kalau salatnya buruk, pasti ibadah lain buruk. Kalau salatnya baik, pasti ibadah yang lain baik. Karena di hari kiamat, cara menghitung nanti kata Rasulullah, awal ma yuhasabu bihil abdi yang berkiamat asalah Yang pertama akan dirusak salatnya. Jadi ketika nanti ada hari persidangan di hari kiamat, panggil saya menghilang cek salatnya. Salatnya buruk langsung ditolak semua amalnya karena tidak mungkin baik amalan lain tidak mungkin baik ketika sholatnya buruk karena tidak mungkin baik sholatnya agak buruk bagaimana ini sudah tidak mungkin baik itu itu kunci entah tidak ikhlas dia mengatakan tidak ikhlas dia kebalik akhlaknya tidak mungkin pasti dia hanya sekedar mungkin bahasa basi kebetulan bisnis tidak mungkin ikhlas karena sholatnya tidak ikhlas apalagi ini gitu jadi eh, sholat merupakan ibadah kunci karena kata Allah dalam Al-Quran Inna salata tanha anil fahsya munkar. Salat pasti mencegah ya dari perbuatan kecil dan munkar. Artinya tidak mungkin orang yang salat yang benar berbuat maksiat, tidak mungkin. Kalau orang yang salat berbuat maksiat, berarti salat tidak beres. Begitu intinya. Karena itu Allah mengancam orang yang salat, Saya bin muslim, musallin. bahasa orang yang salat Kenapa? Alladzina hum al yang sahur. Dia salat tapi asal-asalan. Itu sungguh. Jadi perhatikan ancaman Allah sekali dalam sholat tapi kalau tidak bermain-main kalau telat. Makanya ini kunci daripada ibadah. Karena itu satu-satunya ibadah yang oleh Allah diberikan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril salat. Selain itu melalui malaikat Jibril. Nah, yang kedua zakat. Zakat bukan tonggak sosial. Maka orang yang zakatnya bagus, pasti akhlaknya baik. Ketika seseorang ternyata zakatnya tidak bagus, maka berarti dia sosialnya tidak baik. Nah, di sini Bapak Ibu, penting sekali untuk kita bangun memberi kita dua fondasi tonggak ibadah ini, maka ini memerlukan barometer di dunia dan barometer di akhirat. Kita baca buah kesenangan ibadah. Satu, ikhlas tidak mengharap kecuali hanya ridha Allah. Dia asal siap, selalu berkorban. Karena dia hidup untuk ibadah kepada Allah. Korban pikiran, korban perasaan, korban harta. Dia siap berkorban. Yang ketiga, asabat bertahan dalam ketaatan dalam kondisi apapun. setelah itu orang-orang berbuat maksiat, berbuat dia tetap tenang. Ini namanya Rasul Musta'illah, yaitu orang yang tenang dalam ketaatan kepada Allah Sebenarnya Allah. Dan selanjutnya, tidak mengabaikan sholat dan zakat dia akan selalu menjadi prinsip yang hidupnya seperti ini. Bapak Ibu, sesibuk apapun, kalau sudah tiba waktunya sholat, kita hentikan. Sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman di zaman Rasulullah SAW dalam Al-Quran sekalipun mereka dalam kondisi perang, mereka harus sholat pada waktunya. Berjemaah. Namanya sholatul khauf. Perhatikan sholatul khauf itu begini. Dibagi dua saf. Satu, ketika yang di depan rukuk, belakang berperang. Berperang. Nanti balik lagi, di belakang rukuk, depan yang tidak Berperang. Berjaga Ketika di depan sudut, belakang yang tidak Ketika belakang sudut, belakang yang tidak Begini terus, ya kata selesai kita bertanya, adakah kondisi emergensi yang melebihi perang? Sampai kemudian kita cari alasan untuk mengakhirkan salat. Saya jangan sampai salat diabaikan. Kata Rasulullah, Laisa ahadun awyar minallah. Tidak ada yang melebihi Allah dalam cemburu. Allah dalam cemburu. Begitu Allah belum mengeluarkan, Allah cemburu, marah. Contoh sebenarnya, ya? Suatu perusahaan, ada direktur Kalau satu hari direktur utama manggil, mereka sedang kerja, mereka manggil. Dia mengatakan, bos, aku sedang sibuk, maaf sebentar ya. Dia tersinggung. Masa aku direktur utama diabaikan? Cemburu dia. Gitu. Apalagi Allah. Allah lebih cemburu daripada seorang rasul utama. Ketika diabaikan. Kata Rasulullah SAW, Makanya jangan diabaikan Allah. Kalau sudah tidak selesai, jangan diabaikan. Langsung berhenti, langsung berangkat. Makanya sebuah aura yang masih kita saksikan seperti dengan Rasulullah kondisi di Mekah dan Madinah. Ketika sudah menjelaskan surat semua itu ditutup. Itu aura yang masih ada di sekarang. Jadi getarannya masih ada. Misalnya tidak ada itu sudah semakin Seperti itu. Allah pasti akan memberikan hidup kita dan Allah pasti akan memberikan kemurahan kepada kita. Bagaimana komitmen di jalan lurus. Ihdinas surat al-mustaqim. Dia selalu istiqomah. Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menyebut yang lurus? Ini saya beri Itu kan saya ini ada sebuah virus. Kalau aku ikut yang lurus, maka aku disebut istiqomah. Ketika aku melancong keluar, disebut aku teror. Maka aku katakan teror. Kalau aku balik lagi, istiqomah. Keluar lagi, teror. Kalau aku tidak balik-balik, terwujud. Jadi tauhid. Jadi istilah tauhid tidak membentuk kata ya, tauhid, yaitu menentang berbuat virus. Maka setiap virus pasti lancar ke tujuan, yaitu ke surga. Allah mengajarkan kamu jangan belok-belok. Ini virus sudah jelas. Kenapa tidak perlu yang bengkok-bengkok? Mampir sana, mampir sini, kenapa? Ini virus kok langsung ke surga. Ya, makanya semakin dia banyak bengkok, bengkok semakin lama nggak ke surga. Sudah. الكلام هذا منتجا وحديث ظهورش akan selalu mudah ke surga begini ya orang berilmu berantau kenapa karena ini cepat sampai ke tujuan tapi jarang orang menjadi jalan menuju surga sehingga sekiranya itu yang bengkok-bengkok selalu makanya ketika dihitung itu jumlah orang yang ikut jalan yang bengkok lebih banyak daripada orang yang ikut jalan lurus dikatakan Al-Quran walakin aktsarahum la ya'lamun mayoritas manusia ternyata tidak itu bela huruf kata Allah karena apa? tidak mau belajar bela huruf saya namun mereka tidak tahu tidak mau belajar perhatikan contoh sederhana kalau ada pengumuman di depan rumah kita Bapak Ibu silakan hadiri pengajian di sini di sebelah sana pengumuman ada sebuah pertunjukan orkes dengan ini mau banyak yang hadir laakiin dana sucuudda baburi ada masalahnya ada tempat duduk dengan nyaman ada akhirnya itu orang mudah capek kenapa karena memang jalan ke kata Rasulullah tidak enak jadi husfatul jannah bil makari jalan ke tidak enak وهو tertiblah bersyahwat dalam tindakan menyenangkan. Contoh, bangun malam, tidak enak. Kalau yang bekerja, bangun. Bangun salat subuh, tidak menyenangkan. Ini kerja penuh. Ini ternyata tidak ada perut. Ini tidak menyenangkan ketika itu. Jibril alaihissalam ketika Isra Mi'raj bersama Rasulullah Allah tampakkan kepadanya jalan ke surga asal Jibril hatta yarantu annahu la yadkhul ilaiha ahad saking tidak enak dengan surga kata Jibril aku yakin tidak mungkin ada orang yang mau masuk surga tapi tidak adanya ketika ditampakkan neraka begitu menyenangkan derajat neraka terhidup. Hatta denganku Allahu la yanjuruhu ahad. Aku mengira bahwa mungkin tidak ada orang yang tidak selamat dari neraka. Aku semua orang akan milih neraka karena apa saja semua yang belajar neraka. Ini ya Pak Ibu, benar membutuhkan sebuah komitmen. syiat yang mustaqim. Komitmen yang kokoh. Tidak bergembung dengan sebuah proses yang begitu berliku-liku ini dan berat. Dia kita kokoh. Istiqomah dia tidak pernah mudah tertipu. Ya, Allah itu lemah perjalanannya. Sedangkan di Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله dipanggil ayatnya nah nah nah silakan bagus nah ah saya lagi dulu oh ya sudah nah, itu hal yang kecil Akhirnya berjam-jam dan sinetron lupa Qurannya. Akhirnya nggak hatam-hatam. apa Ibu, coba. Karena Qurannya begitu berat untuk umatnya. Karena itu Allah menyebutkan ihdinah surat al-mustaqim dalam bentuk doa. Kenapa? Karena butuh doa terus-menerus dalam diri kita. Perhatikan doa Nabi. Doa-doa Nabi selalu doa-doa minta pertolongan kepada Allah supaya dibikin istiqomah. Allahumma inni ala zikrika وشكرك واسم عبادتي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك begitu dengan Rasulullah SAW saya pernah membimbing jemaah haji pas di Arafah saya jadi doa semuanya saya kasih bagi-bagi doa-doa nah sore hari itu masih masih terjadi masih wukuf masih ada dia keluar jalan-jalan katanya bu kok kenal ya sudah habis doa saya Pak Ustaz bukan doa bu minta kepada Allah untuk ini yakin ada surga belum saya minta iya itu doa doa itu tidak ada orang doa hadis tidak ada dia makanya semakin sudah berada tasbih kami kali. Alhamdulillah, dia itu doa yang dilakukan sebetulnya. Maka semakin dilakukan semakin mantap gerak. Ada seorang selesai salat langsung keluar, tak berdoa. Saya kerja tak, tak nggak berdoa. Pak Ustaz, saya alhamdulillah Pak Ustaz, rumah sudah punya lima, mobil sudah punya enam, istri sudah punya empat, Terus dia apa lagi yang dia ada? Jadi paham ini doa untuk dunia saja dulu. tidak tidak diingat bahwa ada tujuan yang lebih panjang itu akhirat di surga. Ya. Jadi itu yang kita minta gitu ya. maka Makanya Allah kan doa yang paling bagus adalah doa untuk istiqomah. surat suratul mustaqim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa sinabatik. ومقلب القلوب ثبت قلبي أهدي لك إلى أن المنجوس بوحكمة موت بوحكمة موت ini apa? Satu, tidak berkebumian. Tidak diwarna-warni. Dia tetap satu warna. Putih hati yang jujur. Tidak berubah-ubah. Karena kondisi. Alat kondisi tapi istiqomah. maupun goncangan tetap istiqomah. Ini namanya komitmen. Allah mengatakan kepada beliau, kenapa? Karena memang dunia ini satu satunya binatang yang selalu berubah warna. Tidak pernah tegas dalam dirinya. Dia tidak punya kepribadian. Yang kedua, dia seperti pohon yang akarnya kokoh. Surat Ibrahim ayat 24 25 mengatakan, kasyajaratin tayyibah seperti pohon yang baik asluha sabitun akarnya menghundar ke bumi wa far'uha fis sama tangkainya menjulang ke langit tu'ti ukulaha kulla hirin dia memberikan buah-buahan setiap tahun bi'idni rabbiha dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan Bapak Ibu orang yang istiqomah yang komitmen dia akan seperti pohon akarnya menghimpun ke bumi. Nah, kita bayangkan bahwa ini. Kita telah menemukan pohon ini di depan kita. Ada angin kencang. Kita akan melihat yang bertumbuh di bawahnya. Kenapa? Yakin pohon ini kokoh. Tapi coba kalau di depan kita ada pohon yang melebar, ada angin kencang, kita tidak akan tenang bertumbuh di bawahnya. Maka orang yang kokoh imannya, kokoh istiqomahnya, dia akan memberikan ketenangan. Orang yang berteduh di bawahnya akan merasa aman. Kalau dia seorang suami, istri akan aman. Dia tidak akan yakin suaminya bermain-main dia. Tidak yakin. Istiqomah. Gitu. Jujur, pasti. Maka pergi ke mana istri akan tenang di rumah. Kenapa? Yakin suaminya jujur. Tapi kalau suaminya tidak benar, Suaminya keluar dia sudah curiga. Dirinya tidak tenang. tidak, tidak sudah. Kalau kita pohon dengan itu, itu Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan yang kokoh memberikan buah. di oh, diukulah, memberikan buah. Maka dia akan memperhatikan Suami yang kokoh maka kesannya perhatian istrinya. Dimanapun dia berada, dia akan selalu komunikasi. Gimana kabarmu, gimana perasaanmu, gimana. Selalu. Dia selalu ingat istri, selalu ingat anak. So, seorang istri yang kokoh, jujur, dia tidak akan pernah menyelewengkan harta suaminya. Dia akan menjaga semua apa yang milik suaminya. Dia tidak akan berbohong. Maka Suami yang hidup bersama istri yang pembohong tidak akan terkena. Dia akan bisa. Beberapa orang ada orang suami tidak pernah pulang ke rumahnya. Ibu ini mengadu. Saya jawab, ibu, apa terjadi? Dia tidak pernah pulang. Pertemukan saya dengan suami ibu. Begitu katanya bahasanya, ternyata apa? Istrinya suka berbohong. Akhirnya apa? Kata, saya tidak kenal siang sama istri seperti ini. Perhatikan. Jadi orang yang tidak istiqomah akan melahirkan saling mencurigai. Setelah saling mencurigai, rumah akan menurunkan. mudah hancur. Kenapa? Karena akarnya tidak terhundang ke bumi. Hanya dengan komitmen seseorang, dia akan membangun sebuah rumah tangga yang kokoh. Yang terakhir, produktif dan kreatif. Jadi orang yang istiqomah akan produktif, karena dia fokus orang fokus akan seni produktif. Ini makna istiqomah. Selalu akan membuahkan amal-amal sholat yang banyak. Yang terakhir, Bapak Ibu, selalu belajar di sejarah. Surat al-Ladina an'amta di al maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. Jalan yang engkau tunjukkan kepada orang-orang yang kau beri nikmat. Ini masa lalu. Para nabi, orang soleh, bukan jalan orang-orang yang kaum murkai, orang kafir, orang Yahudi. Jalan dalil juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, seperti orang Nasrani tersesat. Jalan di sini kata Allah SWT, ini Rasulullah merasakan kata Nabi orang Yahudi. Orang dalil, orang Nasrani, begitu Rasulullah mengasihkan seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah tahu jalan yang lurus, tapi mereka mengingkarinya akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berada di sejarah. Orang yang beriman, dia tidak terjatuh dalam lubang yang sama dua kali. Allah menceritakan tentang asr. Yang asr demi masa, demi zaman. Di sini Allah bersumpah dalam sejarah. Bahwa dalam sejarah kata Allah, aku telah menyaksikan manusia semuanya celaka. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati. Di sini bahwa Allah berdalil dengan sejarah bahwa tidak ada yang selamat dalam sejarah kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling menasihati. Allah tadi contoh dalam surat Al-Fajr seperti kaum Allah telah hancurkan Perahu mereka mempunyai gedung yang tinggi kaum Samud juga Allah hancurkan Perahu mereka telah mempunyai rumah-rumah yang kokoh kaum Fir'aun Allah hancurkan Perahu dia mempunyai pura piramid yang megah Kata Allah, aku tidak bangga dengan pencapaian yang mereka sudah berdiriakan. Kalau mereka tidak mentaati itu akan aku hancurkan semuanya. Allah hancurkan kaum ah, kaum Samud, kaum Fir'aun, sekalipun mereka mempunyai rumah-rumah yang megah, gedung-gedung yang tinggi, Allah hancurkan semua itu. Karena apa? Tidak mau ikut Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini berarti apa dia yang bisa kita ambil dari belajar sejarah? Tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, tidak pernah bersedih dengan apa yang telah terjadi, karena dia tahu bahwa sebenarnya Allah melihat ke belakang untuk seribu langkah ke depan belajar dari sukses para nabi dan orang-orang soleh tidak ada sukses kecuali ikut Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan yang bisa ambil semoga Allah merupakan kita semua. Pak Ibu, mohon maaf atas kekurangan dan kita mari berdoa bersama-sama. Setelah ini kita sholat isya. Kita berdoa istighfar أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه حمدا وشكرا لك في مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار Ya Allah Jadikan pertemuan kami ini Sebagai Jalan yang disertamu Ya Allah Engkau berjanji bahwa orang yang hadir dan bersih akan, akan kau ampuni Ya Allah telah kami datang Dari Berbagai tempat yang telah kami lalui menuju tempat ini. Ya Allah jadikan setiap proses yang kami lalui sebagai ampunan dosa ya Allah. Engkau berjanji bahwa orang-orang yang hadir di majlis ini akan didoakan para malaikat. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kau terima permohonan ampun malaikat sehingga kami keluar dari tempat ini yang keadaan suci. Ya Rabb, bimbinglah kami ke jalan yang lurus Jadikan kami menjadi orang-orang yang tenang bagi Bismillah setiap saat. Jadikan kami hamba-hambamu yang pernah bersyukur. Jadikan kami hamba-hambamu yang pernah berprasangka baik kepadamu, Ya Allah. Tidak pernah berprasangka buruk kepadamu, Ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu beramal untuk akhirat, bukan untuk dunia yang akan kami sujud, yang akan kami tinggalkan. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai beribadah kepadamu, Ya Allah akan hanya sibuk dengan ya, urusan dunia. kan kami hambamu yang pandai belajar dari sejarah sehingga kami tidak mengulangi kesalahan umat-umat terdahulu. Ya Rabb, ampuni atas kebodohan kami masa lalu. Engkau tahu bahwa kami banyak dosa, tapi itu karena kebodohan kami ya Allah. Bimbinglah kami dengan ilmu yang benar sehingga kami menjadi hambamu yang istiqamah. Ya Allah, kami ingat orang tua kami ya Allah yang telah membesarkan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah agar kau ampuni mereka. Orang tua kami yang telah membesarkan kami, ayah ibu kami. Ayah kami telah pantang-panting mencari untuk kami. Ibu siang malam menyusui kami. Ketika tengah malam kami bangun ketika kami kecil, mereka tidak capek-capeknya untuk menemani kami. Tapi kami نفسك مبارس ماذا سألت يا الله يا رب كما غيرك قدامي يا الله أقرب رأيني من جادي هذه يحبب ملك يا تلمها كما قد جانجي دعوة أولا من بردوء المدرسين أكرت قبولك يا الله كما غيرك قدامي يا الله agar kau ampuni orang kami. Hati mereka, tempat mereka ya Allah. Agar kau selamatkan mereka dari api neraka. Kumpulkan kami semua bersama Allah kami di surga, Kumpulkan kami semua bersama anak kami, suami kami, istri kami, orang kami semua, ya ibu kami, Di surga, Di antara orang tua kami yang sakit, semoga kami ya Allah.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 Amir Faisal Faj mudah menambah bagi kita